Alhamdulillah. Alhamdulillah uh, kita sudah mulai dapat memulai acara kita ini di mana acara kita ini dengan tema yaitu deritanya deritaku tujuannya yaitu untuk membangkitkan kembali rasa solidaritas kita di antara sama kaum muslimin dan inilah yang akan dibahas oleh Al Ustadz Al Fadil Mahfud Umri RC di mana beliau berasal dari Jakarta, tepatnya kota Bekasi dan beliau juga uh, sebagai pengisi tetap uh, eh, TV Roja dan Radio Roja. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum uh, bagi ikhwan yang masih di luar diharapkan untuk bisa masuk ke tempat kita ya supaya acara kita bisa mulai dan bagi ikhwan yang kira-kira di hadapannya masih ada tempat kosong supaya dipadatkan dulu depan kalau bisa di sini juga bisa di, didudukin ini kita pel jangan khawatir cuci bisa di sini tidak dapat masuk angin ya bagi yang di depannya masih ada tempat coba silahkan boleh maju Uh, kemudian acara kita insya Allah rencananya uh, yaitu acara kajian yang diisi oleh Al Ustaz Fadil, Ustaz Mahfuz Umri. Kemudian nanti akan ada tanya jawab dan setelah itu akan ada penjelasan dan pengarahan dari Ustaz Muhammad Nurhuda Abu Sa'ad MA sebagai aktivis dari Eh, penyalur ataupun yang biasa menyalurkan bantuan-bantuan yang dikumpulkan oleh kaum muslimin baik dari beberapa daerah Yogyakarta misalnya dan uh, bantuan yang dikumpulkan oleh TV Roja dan beliau sudah sekitar dua minggu berada di Langsa bersama pengungsi Rohingya dan insya Allah beliau nanti akan kita mintakan waktunya beberapa menit untuk menjelaskan bagaimana kondisi pengungsi Rohingya yang sekarang ada di Langsa dan di beberapa titik di daerah Aceh.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 Bersyukurlah kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya. Yakinlah Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap kepada Allah. Allah menghapus segala dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita. Syukur dan sabar merupakan dua sifat yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min in asabatu syarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah rawahu muslim sungguh menakjubkan orang beriman itu karena sesungguhnya semua urusan yang dia miliki menjadi kebaikan baginya dan tidaklah hal tersebut ada kecuali bagi orang yang beriman ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan kenikmatan itu menjadi baik baginya ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar dan musibah tersebut menjadi kebaikan baginya hadis riwayat Imam Muslim Tentu baru saja kita juga menyaksikan saudara kita melangsungkan pernikahan suatu hal yang baik sehingga kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema deritanya deritaku. Itulah orang Islam satu sama lain adalah saudara. Ada orang yang mengatakan, karena begitu sakitnya hatinya. Kalau melihat orang senang, dia mengatakan aku sedih. Ketika mendapatkan berita, saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia bersedih. Tentu ini merupakan sikap yang seharusnya dijauhi oleh seorang beriman. Ini merupakan sikap kedengkian. Dan penyair mengatakan mengatakan kenapa engkau iri kepadaku, dengki kepadaku? Tahukah engkau? Atadri alaman asatal adaba? asata 'ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tardi li'annaka lam tardi tardali ma wahaba fa ahzaka rabbi bi an zadani wa sadda alayka wujuh talaba Penyair mengatakan ala kul lima li hasida. Katakanlah, kenapa engkau dengki kepadaku? Atadri alaman asatal adaba. Tahukah engkau kepada siapa sebenarnya engkau berbuat jelek? Sesungguhnya engkau telah melakukan keburukan kepada Allah. Li'annaka lam tardoli wahaba Karena engkau tidak ridho dan tidak rela dengan Allah pemberian Allah kepadaku. Fa'ahzaka rabbi zadani Dan Allah menambahkan kehinaan kepadamu dengan cara menambahkan kemuliaannya kepadaku. Fahzaka Rabbi bi anzadani wa alaika wujuh talaba dan Allah menutupi dari segala yang kau inginkan. Orang dengki kepada orang beriman menginginkan nikmat yang ada pada saudara yang lepas sehingga pindah kepadanya lalu dia membuat makam Dan orang beriman ketika dihinggapi rasa dengki hendaklah dia beristighfar pada Allah dan dia memohonkan ampun untuk orang yang didengki dan mendoakan kebaikan kepada orang yang didengki. Tapi orang yang beriman adalah orang justru ketika melihat saudaranya mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan dengan keberkahan. Barakallahu fi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada dirimu, kepada hartamu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Begitu pula para jemaah, ketika ada saudara kita mengalami musibah, mengalami kesulitan, hendaklah kita juga merasakannya. Karena apa? Karena orang beriman adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah di antara saudaramu itu. Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, "Hadza 'aqdun aqadahu Allah bainal mu'minin annahu idza wajada min ay syakhsin kana fi masyriqil ardi wa maghribiha al iman billah wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa innahu akhun lil mu'minin ini merupakan ikatan yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang yang beriman bahwasanya jika ia terdapat ia mendapatkan seorang di mana saja baik di belahan bumi barat maupun di belahan bumi timur timur dan barat mereka beriman pada Allah beriman kepada malaikatnya beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada rasul-rasulnya dan beriman pada hari akhir fa innahu akhun lil mu'minin maka dia adalah saudara bagi orang yang beriman. Yaitu ikhwah, ukhuwatun tujibu an yuhibbalahu al-mu'minun ma yuhibbuna li anfusihim. Sebuah persaudaraan yang apa? Yang wajib untuk mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kita lihat pada jemaah rahmat Allah. Kalau saudara kita mengalami penderitaan, maka kita sebagai orang yang beriman, ya, hendaklah kita merasakan paling tidak minimal kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi urusannya. Dan bagi kita orang beriman, ketika mengalami musibah, hendaklah kita bersabar. Karena setiap musibah yang dialami orang beriman, itu akan menghapus dosa-dosanya. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu bin khotoyahu rawa muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, dari kecapean, dari bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, apa saja yang menimpanya. Baik bahkan duri yang menusuk kakinya itu akan menghapus dosa-dosanya. Itulah kelebihan orang beriman. Semua urusannya dia baik. Tidak hanya kenikmatan yang ia dapatkan jadi kebaikan. Tapi musibah yang dialami jadi sebuah kebaikan. Karena semua memang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kepada kami kalian akan dikembalikan jangan menyangka orang yang diberikan kemudahan hidupnya kemudian Allah telah memuliakan dia dan jangan mengira orang yang disempitkan kehidupannya, Allah telah menghinakan dia. Semua merupakan ujian dari Allah SWT. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan kalla ada seseorang ketika Allah uji dia dengan ditambahkan kenikmatannya, ditambahkan kemuliaannya. Lalu dia mengatakan, Allah telah memuliakan saya. Dan ketika Allah memuji dia, dikurangi kenikmatannya, dia mengatakan, Allah telah menghinakan saya. Kalla sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak demikian. Semua merupakan ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Meskipun kalau disuruh milih, lebih memilih mana? Diuji dengan kekayaan dengan diuji dengan kemiskinan. Pasti semua orang akan memilih diuji dengan kekayaan. Sehingga para ulama juga membahas mana yang lebih utama? Al-ghani shakir kemudian al fakir as-sabir. Mana lebih utama? Orang kaya bersyukur dengan orang miskin sabar. Kalau selalu memilih, pasti memilih kaya bersyukur. Namun keduanya adalah ujian. Yang lebih utama kembali kepada keadaan masing-masing orang. Mana dia mampu diuji oleh Allah dengan kekayaan bersyukur atau dengan kemiskinan dia bersabar. Yang pasti para jemaah yang dirahmati Allah, apapun yang kita alami adalah merupakan ujian. Dan ketika saudara kita mengalami yang namanya musibah kita sebagai orang beriman hendaklah harus merasakan satu dengan yang lainnya yaitu apa yang dirasakan oleh mereka. Karena apa? Karena orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling mengokohkan, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Rawahu Muslim. Orang beriman satu dengan yang lainnya seperti bangunan. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti bangunan para jemaah. Itu orang beriman. Nabi SAW juga menjelaskan, beliau bersabda, Ad-dinun nasihah. Kulna, liman ya Rasulullah? Qala lillah. Qala lillah. Wali kitabihi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau katakan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa maksud nasihat kaum muslimin seluruhnya? Abu Amr ibn Salah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum Hikam. Adapun nasihat untuk kaum muslimin adalah apa? Kata beliau, "Wan nasihatu li'amatil muslimin irsyaduhum ila masalihihim." Adapun nasihat bagi kaum muslimin adalah mengarahkan mereka untuk kemaslahatan mereka. Jadi nasihat untuk kaum muslimin adalah selalu kita memiliki upaya dan usaha bagaimana orang beriman. Tadi sudah jelaskan oleh Senasir As-Sa'di baik yang ada di belahan bumi yang di barat maupun di timur, utara maupun selatan tidak pandang bulu ketika dia mengatakan beriman pada Allah kepada malaikatnya kepada rasul-rasulnya kepada kitab-kitabnya kepada hari kiamat kepada takdir iman yang enam ini maka mereka adalah saudara kita mereka adalah orang beriman kita diikat oleh Allah dengan persaudaraan tersebut lantas apa konsekuensi dari persaudaraan tadi sebagaimana Nabi menjelaskan yaitu memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Apa nasihat kepada kaum muslimin? Selalu mengarahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan mereka. Wa ta'limuhum umur dunyahum. Ya. Umur dinihim wa dunyahum. Dan mengajarkan kepada mereka urusan agama dan urusan dunianya. Wa satra Kemudian menutupi aib-aibnya wasadda khalatihnya menutupi kesulitan-kesulitannya wa nusratuhum ala a'daihim menolong mereka atas musuh-musuh mereka tidak dengki kepada mereka tidak iri kepada mereka kemudian merasakan apa yang mereka rasakan kita sekarang para jemaah bisa makan enak kita sekarang bisa sholat dengan nikmat Bagaimana dengan saudara kita yang sekarang ini ya terusir dari kampungnya yaitu kaum muslimin ya di, di Rohingya. Bisa kita bayangkan para jemaah ketika mereka terkapar di atas perahu yang kecil bersama dengan anak-anak kecil bersama dengan orang lemah dari istri-istri mereka dari ibu-ibu mereka kalau kita tidak bisa meneteskan air mata, paksa diri kita berhenti sejenak. Berpikir sebentar, seandainya hal tersebut terjadi pada diriku. Kalau memang kita tidak bisa, jantung kita berdebar, melihat kenyataan dan fakta. Mereka terapung-apung tengah laut, terusir dari negerinya, keamanan sudah tidak ada padanya. Seandainya itu terjadi pada diri kita. Oleh karenanya para jamaah rahmati Allah, minimal kita mendoakannya. Kalau kita bisa meneteskan air mata, teteskan air mata untuk mendoakannya untuk kebaikan pada mereka. Dan tentu kita meringankan beban mereka dengan membantu mereka. Karena apa? Karena orang beriman adalah seperti bangunan di mana bangunan tersebut saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahr wal humma." Rawahu Muslim. Permisalan orang beriman dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kelembutan mereka seperti satu jasad apabila ada salah satu anggota badannya yang merasakan sakit maka semua jasad akan merasakan sakit tidak bisa tidur malam dan merasa demam coba kalau kita para jamaah rahmati Allah ada badan kita yang terluka infeksi maka kita akan merasa demam panas tidak bisa tidur dikasih obat penurun panas. Itulah perbandingan, permisalan yang diberikan oleh Nabi SAW persaudaraan kita orang beriman. Sehingga persaudaraan kita orang beriman ini tidak mengenal yang namanya suku, tidak mengenal yang namanya tempat daerah, tidak mengenal yang namanya negara. Boleh mereka berbeda bahasa, boleh mereka berbeda tempat, tapi disatukan oleh persaudaraan yaitu innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu, hendaklah apa? Hendaklah mereka saling memperbaiki di antara mereka. Ketika ada satu perselisihan didamaikan. Ketika mereka membutuhkan bantuan dibantu man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Nabi bersabda barang siapa barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang beriman dari urusan-urusan dunia ini maka Allah akan meringankan bebannya nanti pada hari kiamat Mereka sekarang menunggu uluran tangan kita. Ini satu kasus. Tentu banyak kasus yang lain ya para jamaah. Mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, lebih-lebih kerabat kita. Orang beriman, maka mereka adalah saudara kita para jamaah. Kita harus memiliki kepedulian. Kita harus memiliki kepekaan. Mari kita bantu. Mari kita tolong. Dan apa yang kita lakukan para jamaah sekalian, semuanya kembali kebaikan tersebut kepada diri kita. Orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya, maka tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Namun yang ada pada diri kita para jemaah adalah apa? Hitungan matematika. Kalau 10 diambil 2 sama dengan 8. Kalau kita punya uang 10 juta, diambil 2 juta sampai dengan 8 juta. Mari kita rubah mindset ini. 10 juta diambil 2 juta sama dengan 40 juta. Maka semua akan berlomba-lomba. Bukan demikian. Dan Nabi sudah menjelaskan. Mana kosot Sadaqatun min mal. Wala zadallahu abdan bi'afin illa izza. Wa man tawadu'a lillah rafa'ahu. Rawahu muslim. Harta tidak akan berkurang karena sedekah dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memiliki sifat maaf kecuali ditambahkan kemuliaannya. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Para jemaah rahmat Allah, mari konsep matematika kita kita rubah. Selama untuk kebaikan tidak akan pernah berkurang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi untuk membagi kambing, daging kambing. Dibagilah oleh Aisyah. Ditanya oleh Nabi, sudah dibagi semua? Sudah ya Rasul. Tinggal pahanya. Bukan. Yang tinggal ada yang dibagi. Yang tinggal ada yang dibagi. Sementara paha itu akan masuk ke perut kita. Yang tinggal adalah yang dibagi. Itu para jamaah rahmat Allah. Oleh karenanya mari kesempatan bagi kita. Buang jauh-jauh konsep pemikiran 10 juta diambil 2 juta sama dengan 8 juta 10 juta diambil 2 juta sama dengan 40 juta Insya Allah kita berlomba-lomba ya. dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman hadis tersebut bahwa apa? Tidak hanya keberkahannya saja yang bertambah, bah juga akan nominalnya. Namun tentu kita minta tambahan kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu para jemaah yang rahmati Allah, pada kesempatan ini akan saya, saya sampaikan ya yaitu keutamaan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Kita ketahui para jemaah, dunia kita hidup ini sementara. Kenapa dikatakan dunia? Dunia dari kata ad-dunya. Ad-dunya punya makna yaitu ad yang rendah ad yang dekat. Rendah dan dekat. Tidak bagaimana tidak dikatakan rendah. Ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat datang ke suku pasar, lalu beliau jumpai seekor bangkai anak kambing. Ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau? Untuk menukarnya dengan satu dirham. Ya Rasul, siapa yang mau? Dia seekor anak kambing, bangkai, telinganya cacat. Artinya diberi saja tidak mau, apalagi suruh membelinya. Apa kata Nabi? Ketahuilah, sesungguhnya dunia ya lebih jelek, lebih hina dibandingkan dengan seekor anak bangkai tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orientasinya hanya semata-mata dunia, maka Allah Ta'ala akan menceraikan urusannya. Namun kalau kita orientasinya akhirat para jemaah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong urusan kita. Mangkana dunya hammahu farqullahu alaihi amrahu wa ja'ala Nabi bersabda, mangkana dunya hammahu فرق الله barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata Allah akan mencerai beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan pernah datang kepada dia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Punya satu rumah, pingin tambah lagi. Punya satu mobil, pingin tambah lagi. Begitulah dunia tidak akan pernah selesai. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan menolong urusannya dan Allah akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya serta dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Para jemaah yang rahmati Allah, kesempatan bagi kita ketika kita memiliki kepedulian ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, pada hakikatnya kita telah mengambil padanya. Orang mengatakan berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Dan antum coba praktekkan, kita praktekkan. Ketika kita ikhlas memberikan sesuatu pada saudara kita, bukankah kita merasa bahagia? Senang orang tersebut terbebas dari kesulitannya. Dan orang yang mulia adalah ketika dia memberi seperti dia yang diberi. Pepatah mengatakan orang yang mulia adalah ketika dia memberi seperti dia yang diberi. Nah bagaimana kita terapkan? Ini kesempatan bagi kita para jemaah. Oleh karenanya, mari kita dengarkan bersama keutamaan-keutamaan tentang masalah bersedekah ya supaya apa kita memiliki kepedulian kepedulian kepada kaum muslimin sebagaimana sudah saya sampaikan tadi urusan dunia urusan akhirat Alhamdulillah di sini ada Ustaz Ali Nur ada Ustaz Abu Ihsan dan Ustaz-Ustaz yang lain yang barangkali saya belum mengenalnya, memiliki kepedulian untuk mengajarkan kita tentang tauhid, memiliki kepedulian mengajarkan kita tentang halal dan haram, tentang kesyirikan. Dan ini merupakan apa? Merupakan nasihat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Di samping kita juga membantu kaum muslimin yang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Dan tentunya ketika kita mengetahui ya keutamaan-keutamaan tersebut, insya Allah kita akan terdorong dan termotivasi untuk membantu urusan-urusan kaum muslimin dan tentunya tidak hanya muslimin Rohingya, tapi juga muslimin yang lain Kaum muslimin pada saat sekarang berapa banyak mereka yang terjerumus dalam perbuatan syirik menyekutukan Allah berkubang dalam perbuatan dosa termasuk mungkin kita dulunya para jamaah rahmati Allah di mana sekarang kita bisa menikmati nikmatnya tauhid bisa menikmati nikmatnya berada dalam naungan sunnah dalam bimbingan ilmu ini merupakan nikmat dan orang yang punya kepedulian tersebut adalah orang-orang yang menerapkan hadis yaitu apa ad-dinun nasihah Agama adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasul? Qala lillah wal kitabihi wal rasulihi wal aimatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Bagaimana nasihat kaum muslimin? memperhatikan kebaikan mereka, mengajarkan agama tentang agama kepada mereka, termasuk juga mengurusi kebutuhan-kebutuhan dunia mereka, menutupi aib mereka, tidak mencela mereka, tidak dengki kepada mereka, tidak hasad kepada mereka. Itu penjelasan Ibnu Abu Amr Ibnu Salah sebagaimana dulu oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ja'ul Ulumul Nah, deritanya adalah derita kita. Deritanya deritaku. Ini tema yang diangkat supaya motivasi adalah akhirat bukan semata-mata motivasi kemanusiaan biasa tapi termotivasi karena akhirat kenapa kita sayang pada mereka karena Nabi bersabda irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama sayangilah yang di bumi maka akan menyayangi kalian yang di langit sekarang mereka membutuhkan bantuan kita mungkin berupa makanan, berupa obat-obatan. Dan mudah-mudahan tentu saja kita berharap ya pemerintah kita juga menyediakan bagi mereka sehingga mereka hidup dalam kelayakan, aman dalam kehidupan mereka. Mereka merasa bersama dengan keluarganya sendiri. Agar kita termotivasi, perhatikan para jemaah beberapa ayat yang menganjurkan dan menyuruh kita untuk menginfakkan sebagian harta kita. Ya. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 254 Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma rozaknakum min qabli ayatia yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz Wahai orang-orang beriman, anfiku mimma rozaknakum Infakkanlah mimma mim di sini min litab'id itu sebagian tidak semua tidak semua saudara mimma min litab'id sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian karena apa yang ada di tangan kita adalah milik Allah yang ada di tabungan kita milik Allah Rabbul Alamin dan Allah sudah mengatakan wahai orang beriman Anfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian, jangan semua, enggak enggak semua. Mimma razaqnakum. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau infakkan semuanya di jalan Allah. Umar Khattab, Umar bin Khattab tidak mau kalah dan dia menginfakkan separuhnya dari hartanya dengan anggapan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata tidak bisa. Ada seorang datang pada saya, Ustaz, saya mau menginfakkan rumah saya untuk anak yatim. Bapak punya rumah berapa? Satu. Bapak anaknya berapa? Tujuh. Nah terus anaknya, bukankah Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasul? Iya tuh Abu Bakar. atau Pak Bakar. Beda. Ya. Beda tentu beda para jemaah rahmati Allah. Allah katakan, "Anfiqu mimma razaqnakum." Infakalah sebagian Nah dari sebagian ini apa? Nanti Allah Ta'ala akan mengembangkan Keluar lagi sebagian Allah Ta'ala mengembangkan Kenapa? apa? Mana kosot sodakotun min mal Sedekah tidak akan mengurangi harta kita para jemaah Min qabali ayat yaumul la bai'u fihi wala khullah syafa'ah. Sebelum apa? Sebelum datang ya kepada kalian apa itu hari ketika sudah tidak ada lagi jual beli, ya tidak ada lagi yaitu khullah perkawanan, persahabatan, wala syafa'ah pertolongan sudah nggak ada manfaatnya lagi yaitu hari kiamat. Yaum yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang hadap Allah dengan qalbun salim. Nah ini para jemaah, sebelum ajal datang pada kita. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas solihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Lalu orang itu mengatakan, "Ya Allah, tunda sesaat saja." mundurkan nyawaku ajalku saya mau tanda tangan untuk saya keluarkan harta saya untuk masjid untuk saya keluarkan harta saya untuk fakir miskin untuk saya keluarkan harta saya untuk pati jompo untuk muslim rohia ya terlambat sudah para jemaah saya akan berbuat amal soleh kalau sudah di kerongkongan sudah tidak ada lagi para jemaah oleh katanya selagi kita masih sehat dan berikan oleh Allah Taala kemampuan, ya maka mari kita keluarkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menginfakkan hartanya seperti satu bulir, ya satu biji, kemudian tumbuh tujuh tangkai dan tujuh setiap tujuh tangkai itu tumbuh satu bulir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu bulir satu biji yang tumbuh tujuh tangkai masing-masing tangkai ada seratus. Ada berapa para jamaah? Ada tujuh ratus. Kalau matematika ini yang kita pakai, saya yakin semua akan berebut. Dan matematika seperti ini, insya Allah kita akan dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama menjelaskan, ya, seperti hadis yang kita dengarkan tadi, mangkanatil akhirah niyatahu jama Allah amrohu wajah ja'ala fi qalbi wa atatu adunya wahyu rohimah. Kalau akhirat menjadi tujuannya, Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan menolong urusannya dan Allah Ta'ala akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Siapa yang tidak mau menginfakkan hartanya 100 ribu ya kemudian menjadi 700, 7, 7 tangkai masing-masingnya ada 100 jadi 700 jadi tujuh, tujuh ratus para jemaah. Iya. Subhanallah. Mari kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk membantu saudara kita. Dan ini tidak hanya saudara kita Muslim Rohingya saja, tentu saudara kita kaum Muslimin secara umum. Iya. Dan lebih-lebih sekarang ini para jemaah mereka sedang membutuhkan bantuan kita di mana anda antum tadi sudah mendengar Ustadz Abu Sa'ad beliau adalah uh, aktivis yang berusaha untuk mengumpulkan dana-dana yang akan dikirim ke kepada mereka. Dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 268 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhih illa an tumidu wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla wallahu wasi'un alim Allah berfirman wahai orang-orang beriman infakkanlah yang baik-baik yang baik-baik dari apa yang menjadi hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi ini dari tambang dari sawit dari karet dari bumi semuanya keluarkan untuk infak Allah yang baik-baik dan janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan an tubidufih ya Antum itu fi memicingkan mata. Jadi remeh. Jadi ada ada harta remeh kita kita berikan yang kita tidak butuh. Jangan ambil yang baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan di jalan Allah. Dan itu akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Ya. Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala dan asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu apa? Menakut-nakuti kita, menjanjikan kita dengan kefakiran. Biasanya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kalau ada bapak-bapak mau nyumbang, ya insya Allah kali ibu di sini insyaallah tidak demikian yang sudah pada mengaji. Lupa ini kan tahun depan atau enam tahun depan anak kita akan mau kuliah masih enam tahun depan sudah diingat-ingat sekarang enam tahun ke, yang kedepannya sudah diingat sekarang ketika kita mau berbuat kebaikan bukankah kita nabung ini untuk ini ya. anak kita ini mau bayar ini mau bayar itu kita mau ganti mobil setan selalu menjanjikan dan menakuti manusia dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita dengan maufirahnya, dengan ampunannya dan dengan fadlnya, dengan keutamaannya. Dalam ayat ini para jemaah, kita dianjurkan untuk apa? Mengeluarkan harta kita yang terbaik untuk diinfakkan di jalan Allah. Tidak semuanya sebagian, semuanya sebagian. Ya. Wa ma min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa malil min ansor. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu nazar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah mengetahui. Allah akan membalas semuanya para jemaah. <clears throat> Lantana lebih rohata hatta tunfiqu mimma Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, tidak akan pernah sampai kalian kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu kecuali Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, wanita banyak disuruh bersedekah. Disuruh bersedekah dengan perhiasannya. Ya masyarakat nisa tasaddaqna walau min huliyikunna fa innakun aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Wahai kaum wanita, banyaklah bersedekah meskipun hanya dengan perhiasannya, meskipun hanya per perhiasannya. Karena sesungguhnya kalian adalah termasuk penghuni neraka yang paling yang paling bahaya. Ya masyarun nisa kata Nabi, tasaddaqna وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرنا اللعن wa takfurna al-ashir. Wahai kaum wanita, banyak yang bersedekah dan banyak istighfar karena aku melihat kalian paling banyak menjadi penghuni neraka. Kemudian ada wanita yang cerdas dan bertanya, "Kenapa ya Rasul? Kami kok menjadi penghuni neraka yang paling banyak?" Karena kalian banyak melaknat dan kalian tidak bersyukur kepada suaminya. Insya Allah, ya suami istri yang bisa bekerja sama untuk saling menasehati, maka tentunya diharapkan bisa bertemu di surganya Allah Rabbul Alamin sebagaimana Allah berfirman jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma badar Allah berfirman surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka istri-istri mereka anak-anak turunan mereka dan para malaikat pun masuk menuju mereka dari berbagai macam pintu surga serta mengatakan salamun alaikum bima sobertum. Selamat atas kesabaran kalian dahulu. Diberikan ucapan selamat. Dorong wahai para ibu-ibu agar suaminya berbuat baik. Dorong wahai para suami agar istrinya berbuat baik. Lebih-lebih ketika menghadapi saudaranya mengalami musibah. Ya. Namun tentunya para jemaah kita bisa mengambil pelajaran Ketika Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kita lihat Abdurrahman Abdurrahman bin Auf sebagai Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor menawarkan kepadanya rumah, silakan kau ambil mana kau mau. Begitu pula ditawarkan istrinya karena dia hijrah sendirian. Silakan. Aku cerai sebagian, silakan. Dan yang menawarkan bantuan bukan basa-basi. dengan sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam untuk membantu saudaranya. Sementara yang dibantu pun ya dia juga tidak mau menggantungkan dirinya dan dia mau berusaha. Tunjukkan aku pasar. Lalu dia pergi ke pasar, bawa minyak jualan di sana yang akhirnya dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini para jemaah ya memperhatikan derita dan penderitaan kaum muslimin secara umum, lebih khusus dengan kaum muslimin rohia, Kita berikan pada mereka barangkali pekerjaan sehingga mereka bisa berdaya. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Untuk hidup layak sehingga kita mereka lepas dari penderitaannya. Dan tentu saja juga kaum muslimin yang lain yang lebih dekat dari kerabat Yakinlah harta kita tidak akan berkurang dengan kita mengeluarkan harta kita untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan pada kesempatan ini supaya kita lebih bersemangat di dalam memperhatikan penderitaan saudara kita, yaitu keutamaan sedekah. Ya. Yang pertama, sedekah merupakan bukti keimanan kita. Sedekah merupakan bukti keimanan. Nabi bersabda, as sadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Dan kalau kita sedekah sunnah yang kedua, sedekah sunnah bisa menyempurnakan zakat kita yang kurang, yang wajib. Semua amal sunnah begitu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu." In saluha faqad aflaha wa anjaha wa in fasada faqad khaba wa khasara. Amal yang akan dihisab pertama kali pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia beruntung. Kalau sholatnya rusak, maka dia menjadi orang yang merugi. <clears throat> Kemudian kata beliau, sampai Allah Taala berfirman, Inin wa inin takoso minal faridah qala ar-rabb azza wa jal unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fakumila biha minal faridah man fakumila biha man taqasa minal faridah Allah berfirman lihat apakah hambaku punya amalan-amalan yang sunnah maka sempurnakanlah ya dari kekurangan yang wajib dengan yang sunnah tadi wa yakunu sa'iru amalihi ala hada dan semua amal seperti itu. Kalau sholat kita yang wajib kurang, kita ada yang sunnah ditambah dengan yang sunnah. Kalau zakat kita yang wajib ada yang kurang, ditambah dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Maka katakan sedekah juga bisa menutupi ya kekurangan dari kewajiban-kewajiban kita. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Yang ketiga, sedekah bisa menghapus dosa para jemaah. Sedekah bisa menghapus dosa-dosa kita. As-sadaqatu tudfi'ul al-khati'a kama yudfi'un kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. As-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian yang keempat, para jemaah, sedekah merupakan apa? Sebab masuknya orang ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ada seorang wanita yang miskin datang kepadaku. Dia bawa dua anak perempuan, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala memberi kepada ibu dan dua anak ini masing-masing satu butir korma. Kemudian kedua anak tadi makan dua butir korma. Sang ibu melihat anaknya masih kurang. Ya. Kemudian sang ibu tadi membelahnya. Inilah, inilah ibu ya. Dia tidak makan. Dia dia belah itu korma menjadi dua, dikasihkan kedua kedua putrinya. Dimakanlah kedua anak tadi. Ketika Aisyah melihat seperti itu tertegun ya, dan kagum, lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW ya, disampaikan tentang perbuatan wanita tersebut. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah qad aujabalaha bihal jannah biha minan Bahwa Allah Ta'ala menetapkan bagi wanita itu dengan perbuatan seperti itu dengan sorga atau dibebaskan dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Coba perhatikan. Ini dilakukan kepada putrinya. Sang ibu kepada anak dia tentu kasih sayangnya besar. Bagaimana kalau dilakukan kepada orang lain? Di mana orang lain adalah saudara kita? Karena diikat dengan ikatan iman. Maka kasih sayang ini akan mendatangkan kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Ini sang ibu hanya mematahkan sebutir korma karena kedua putrinya tadi makan satu butir satu butir merasa masih kurang dipatahin sama dia dikasihkan separuh kepada satunya yang lain kepada yang lainnya. Aisyah melihat perbuatan si ibu ini terkagum-kagum dan menyampaikan kepada Nabi Wasallam dan Nabi mengatakan perbuatan dia menetapkan untuknya oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam sorga dan dibebaskan dari api neraka. Kemudian kelima para jemaah, sedekah ya apa? Sebab menjadi sebab selamatnya seorang dari panasnya hari kiamat. Dari panasnya hari kiamat. Di antaranya Nabi bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah bidillihi yauma la dillah illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah menjadi sebab mendatangkan pertolongan Allah dan rezekinya. Para jemaah rahmati Allah, kalau ditanya yang ada di sekeliling Nabi itu orang kaya atau orang miskin, maka banyak yang ada di sekitar Nabi adalah orang orang miskin. Bilal, kebab, Ammar, semua adalah para budak. Sehingga Nabi bersabda, "Hal tun soruna wa turzakuna illa bidu'afaihim au bidu'afaikum." ya. Bukankah Allah taala telah memberikan kalian yaitu rezeki telah menolong kalian hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum Allah menolong kalian dan memberikan rezeki kepada kalian dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalian yaitu adanya orang-orang miskin maka Allah taala akan mendatangkan pertolongan kepada kita dan memberikan rezeki kepada kita kalau kita memiliki kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Dengan sebab apa para jemaah? Disebut disebut dalam hadis yang lain yaitu dengan apa? Dengan bi salatihim wa ikhlasihim wa bi dengan salat mereka, dengan keikhlasan mereka dan dengan doa mereka. Nanti kita dengarkan bagaimana ya kondisi di lapangan para pengungsi kaum muslimin dari Rohingya. Kita dengarkan nanti dari Ustaz Abu Sa'ad. Ya. Sepertinya yang saya dengar sebagian berita sesuai dengan apa yang kita dengarkan tadi. Mereka ketika diberi Quran langsung dibaca ya. Membacanya tidak hanya selembar sampai dia membaca sampai setengah juz sekali baca. Mereka berdoa dan meminta kepada Allah dan memang para jamaah ya Ketika orang itu terdolimi, mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Jangankan kaum muslimin. Orang kafir saja ketika didolimi, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. la turaddu da'watuhu al-imam adil wa saim hatta yuftir wa da'watul Tiga orang tidak ditolak doa doanya. Pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan ketiga adalah orang yang terdolimi. Doa orang terdolimi. Mereka terdolimi, mereka madlum, diusir dari negerinya. Disiksa para jemaah, terkatung-katung di tengah laut sekian lamanya. Mereka sudah tawakal pada Allah Ta'ala. Sudah tawakal. Ya. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayyib yagdu bitonan wa yuruhu khimasan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Mereka tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan pada mereka, tentu saja harus dengan sebab ya mari kita menjadi sebabnya melalui uluran tangan kita mari kita menjadi sebabnya datangnya pertolongan Allah kepada mereka dengan kepedulian kita para jemaah dan sudah tadi kita dengarkan bersama yaitu beberapa faedah dari sedekah ya kemudian manfaat faedah berikutnya adalah sedekah dapat memelihara dari sifat kikir Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul faulaika humul muflihun wa man yuqa syuhha nafsihi barang siapa yang terjaga dirinya dari sikap atau dari sifat kekikiran maka orang itu merupakan orang yang beruntung ya orang-orang yang beruntung dan kalau kita kikir para jemaah malaikat setiap hari dua malaikat turun ya setiap hari dua malaikat turun mamin yaumin yusbihu yusbihu ibadu fihi illa malakin dan Ya. Tidaklah terjadi setiap hari ya, kecuali apa? Para seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun. Malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak." Kedua, kemudian malaikat yang kedua mengatakan wa yaqulu al akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dan ya Allah berikan kehancuran kepada orang yang mumsik. Mumsik itu begini, Pak. Amsaka yumsiku, memegang. Dan kalau orang pelit biasanya simbolnya ah, dia begini. Seakan-akan dicengkram dunianya. Sampai-sampai orang mengatakan maaf, ya. Ada orang mengatakan orang kikir, pelit, berdegur, bakhil ya kalau dia mau maaf Pak ini ini anekdot yang ada pada sebagian orang ya saking pelitnya saking pikirnya ketika dia buang kotoran di situ pasti ada kacang yang masih belum hancur seakan-akan mau dicuci kembali waliyadzubillah itu perbisaran kepada orang yang yang begitu pelitnya oleh karena itu malaikat mendoakan apa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, yaitu orang yang pelit kehancurannya. Namun bagi orang yang suka berinfak, Allah doakan ya Allah berikan kepada orang berinfak yaitu khalafa, ganti yang baik. Ganti yang baik. Kemudian berikutnya para jemaah, sedekah mengantarkan seorang muslim menjadi sempurna imannya. Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsihi fil khair. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, seperti dia mencintai dirinya. Dan sedekah berikutnya adalah akan melepaskan kesusahan kita nanti dari kiamat sebagaimana di awal sudah saya sampaikan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya Allah an kurbatan min kurabi yaumil kiamat. barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang beriman di dunia Allah akan ringankan beban dia nanti di, di hari kiamat saudara tahu matahari di atas kepala kita ada orang yang keringat sampai di kaki sampai di lutut, sampai di telinga, ada yang tenggelam. Dan bagi mereka orang-orang yang meringankan saudaranya dari urusan-urusan dunia ini, Allah akan ringankan urusannya di akhirat. Bahkan Allah akan mudahkan urusan dia di dunia juga. Ya. Nabi bersabda apa? Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Jadi kita jangan jangan merasa rugi para jemaah. Memang apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil bil fahsya. Memang setan itu menjanjikan kemiskinan. Jangan. Kalau kamu infakkan nanti tabunganmu berkurang. Bukankah kamu mau masukkan anakmu ke pesantren? mikir oh iya benar jangan nanti kamu nggak bisa tukar mobil kamu kan tuh mau tukar mobil supaya nah, setan pintar juga menggoda tampakkan kenikmatan mendapatkan kenikmatan kenikmatan bukankah Allah senang itu para jemaah syaitan yaitu selalu menjanjikan kepada kita kefakiran kekurangan tapi Allah menjanjikan kita apa ampunannya dan rahmatnya dan Nabi sudah menjelaskan Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Dan kalau kita menolong saudara kita, maka nafi hajati akhi, karena Allah fi hajati. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, Allah akan memperhatikan kebutuhan orang tersebut. Waman farroja an muslimin kurbatan allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar, melapangkan ya urusan kesulitan saudaranya, maka Allah akan melapangkan kesulitannya nanti di hari kiamat. Kemudian berikutnya para jemaah, sedekah termasuk perbuatan baik yang akan mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan cintanya Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. dan sedekah akan menghasilkan pahala besar serta Allah mengembangkan dan melipat gandakan pahalanya. Dia akan dilipat gandakan oleh Allah. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul fa ulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi dengan kita bersedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala para Kemudian sedekah akan mendapatkan pujian dari Allah serta dihilangkan dari rasa sedih dan rasa takut. Jadi orang bersedekah dipuji oleh Allah dan dihilangkan rasa sedih dan rasa takut. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surah Al-Baqarah 274 274 Allah berfirman, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari, baik terang baik tersembunyi maupun terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Allah dan mereka tidak memiliki rasa khauf, rasa takut dan rasa sedih. Tidak takut nanti anak istrinya tidak makan. Karena apa? Dinilai masih banyak sisa kok. Ya. Tapi orang yang dihinggapi rasa takut, padahal para jamaah yang dimakan itu orang mengatakan tidak habis dimakan tujuh turunan, tapi dia takut, dia khawatir. Kalau kemarin dia mengatakan apa yang akan kita makan besok, dia sudah pada tingkatan siapa besok yang akan kita makan. Ya. Aspal habis, sawit habis. Karet habis semuanya. Batu bara habis. Pelitnya minta ampun. Bahkan mendolimi orang. Bagaimana orang itu hancur. Bagaimana orang itu musnah. Dan kalau orang senang menginfakkan hartanya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu takun Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir. Bukan mereka yang tenang-tenang. Kenapa? Wah, semua sudah asuransi. <laughs> Mobil asuransi, anak-anak pendidikan asuransi. Tidak. Orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa gentar. Semuanya dipasrah kepada Allah Ta'ala. Dan yakin apa yang ada pada dirinya adalah titipan Allah. Oleh karenanya para jemaah, Para ulama mengatakan jangan kau letakkan harta di hatimu. Sebab kalau harta diletakkan di hati, kita akan dikuasai oleh harta. Tapi letakkan harta di tanganmu. Sehingga kita mudah melemparkan harta kemana kita suka. Masjid kurang, fakir miskin, pengusir rohia, semuanya, semua ada bagian. Jadi Allah Ta'ala akan menyuburkan kita, menambahkan keberkahan. Syekh Muhammad bin Salih menjelaskan tidak hanya keberkahan saja tapi juga ditambahkan nominalnya. Namun kita tetap seandainya nominal tidak bertambah, yakinlah Allah taala sudah mencatat di sana untuk kebaikan kita para jemaah. <clears throat> Kemudian selanjutnya adalah sedekah menjadikan satu masyarakat seperti satu keluarga seperti satu satu keluarga. Karena apa? Karena ketika kita memperhatikan saudara kita yang kekurangan makan, bagaimana kita memperhatikan anak kita ketika mereka kekurangan makan. Ketika kita memperhatikan muslim rohia kekurangan makan, kekurangan tempat tinggal, kekurangan pakaian, bahkan obat-obatan, bahkan ada yang sampai meninggal karena obatnya tidak bisa dibeli, karena obatnya tidak ada, karena prosesnya katanya ada proses harus lapor ke sini, lapor ke sana, sementara saya sangat butuh obat. Ini para jemaah, mari kita kepedulian ini, kepekaan ini kita kita angkat. Tidak mampu dengan harta, dengan doa. Yang mampu dengan hartanya, doa dan dan hartanya. Untuk memberikan apa? Meringankan beban kepada mereka dan Ingat kembali para jemaah, ketika seorang peduli dengan mereka, orang-orang yang membutuhkan bantuan, pada hakikatnya kita peduli dengan diri kita sendiri. Orang yang bijak adalah selalu peduli dengan kebaikan dirinya. Ketika kita berbuat baik pada orang, pada hakikatnya kita telah berbuat baik kepada diri kita. Karena kembali kepada kita. Allah nggak butuh harta kita para jemaah. La yanalallaha luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada kalian darah dan daging korban kalian yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, Seandainya orang yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia, mereka semuanya beribadah, berkumpul dalam seorang yang bertakwa, maka Allah itu tidak akan menambahkan sedikit pun dari kekuasaan. Dan sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarakol qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang pertama sampai terakhir dari Nabi Adam baik jin maupun manusia mereka berkumpul pada hati seorang yang durhaka kepada Allah alias mereka tidak mau beribadah tidak mau berinfak tidak mau sedekah tidak mau sholat maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan maka kita beribadah untuk kepentingan kita para jemaah kita berinfak bersedekah untuk kepentingan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau itu yang mendorong, maka insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apapun kebaikan sekecil apapun yang kau lakukan, kau akan mendapatkan balasannya. Begitu pula keburukan sekecil apapun yang kau lakukan, kau akan mendapatkan balasannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini para jemaah kita jadikan sebagai kesempatan untuk memiliki kepedulian kepada kaum muslimin di mana saja dan juga tidak kalah pentingnya untuk menambah semangat kita senantiasa menuntut ilmu karena zaman begitu penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah ya dan fitnah yang dialami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah al-mal kata Nabi. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya dan fitnah dari umatku adalah harta. Semoga Allah taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan tentunya bisa berlanjut kajian bersama ustaz yang ada di sini, Ustaz Ali Nur Habibullah taala, Ustaz Abu Ihsan Habibullah taala dan ustaz-ustaz yang lain yang mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saya waktu saya sampai di sini persis jam 11.30 satu menit. Oleh karena itu saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Baiklah para jemaah sekalian, uh, Ustadz Ali Nur minta pada saya untuk dibuka tanya jawab ya dan pertanyaannya bebas yang tidak bebas jawabannya artinya tidak boleh kita menjawab semaunya dari pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an wala taqfu ma laysa lakabihi bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berbicara yang tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, kelihatan dan akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Baiklah. <clears throat> Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita untuk menasehati kepada saudara-saudara kita untuk berbuat yang terbaik, terutama mengarahkannya agar beribadah agar beribadah itu didasari ilmu dan melaksanakannya sesuai dengan sunnah. Namun Ustadz mereka sudah memfonis kita ajaran yang negatif, bahkan kadangkala mereka sampai memfonis kita sesat. Ya. Masing-masing kita semua punya pengalaman dalam masalah ini termasuk juga saya. Dulu saya juga memponis dakwah ini juga kamu sesat Ustaz Ali. <laughs> ya. Juga sama, ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasha. Engkau tidak bisa berhidayah kepada orang yang kau cintai, tapi engkau Allah berhidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya bisa berhidayah hidayatul irsyad, hidayatul taufik dari Allah SWT. Inna la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau berhidayah ke jalan yang lurus. Ini maknanya hidayatul ilm, hidayatul bayan. Oleh karena itu, kalau ada pengajian biasanya apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Di akhir pengajian. Yang tidur bangun karena dianggap pengajian selesai konsumsi keluar. Padahal maksudnya apa? Wabillahi taufiq hidayah meskipun ustaznya sudah menyampaikan semua dalil, ya, apa yang ada? Hidayah adalah dari Allah SWT. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara menasihati? Pertama para jemaah, kita lihat apa itu nasihat maknanya. An-nasihat sebagaimana orang Arab mengatakan nasahtul asla idza khalastuhu minasy-syam'i. Ya, nasaha Nasihat kata kerjanya nasoha. Aku membersihkan ya, melakukan perbuatan nasihat kepada madu kalau aku sudah menyingkirkan lilin dari madu. Jadi nasihat itu apa maknanya? Kata Ibnu Rajab yaitu al-khulus, sesuatu yang murni. Jadi madu yang sudah dibebaskan dari lilinnya itulah an nasihat Berarti kalau orang diberi nasihat artinya dia diberi madu yang murni. Coba siapa yang tidak mau diberi madu yang murni? Ada yang tidak mau kalau kita memberinya gelasnya atau botolnya berlepotan dengan kotoran manusia. Tentu jijik. Ngapain minum madu? Ya. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Taghammadatni bi nushika fi infiradi wa janibni nasihata fil jama'ah." Lianna nusa, liannahu naw'un min at-tawbihi la ardu istima'. Telah memperbaiki aku dengan nasihatmu dikala aku sendiri. Jauhkan nasihat di depan orang banyak. Karena nasihat di depan orang banyak termasuk hal yang menjelek-jelekkan dan aku tidak suka untuk mendengarkannya. Jadi bagaimana cara menasihati satu ikhlas? Ikhlas. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga dengan kelembutan. Ya. Fabima rahmatin lintalahum walaupun kunta faddan qalbi lan faddu min Dengan rahmat Allah engkau lembut pada mereka. Seandainya engkau keras pada mereka, mereka akan lari darimu. Dan doa kepada Allah supaya dapat hidayah. Karena apa? Karena bukan kita yang kasih hidayah kepada orang yang kita cintai, tapi Allah. Kita lihat bagaimana paman Nabi Abu Thalib berapa tahun membantu dakwah Nabi? 40 tahun, Pak. 40 tahun. Ya. Dakwah Nabi dibantu oleh Abu Thalib. Tapi ketika meninggal, Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang nanti aku punya hujah di hadapan Allah. Dia lihat kepada Abu Jahal. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Turun ayat, Inna kala tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Pertama ikhlas, yang kedua doakan, yang ketiga dengan ilmu menasihati, yang keempat dengan kelembutan dan kesabaran. Ya. Syaikhul Islam menjelaskan orang yang mengingkari kemungkaran harus punya tiga sifat ilmu, lembut, sabar. Ada sebagian majelis taklim yang mewajibkan pada muridnya untuk bayat dan disucikan dengan bersyahadat agar menjadi muslim sebenarnya. Jadi kalau enggak nggak begitu enggak benar Muslim Islamnya dia. Berdasarkan dalil Quran ya Al-Mumtahana ayat 12. Ya wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat bahwa tidak akan menyebutkan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, berzina, tidak akan membunuh dan seterusnya. Apakah cara ini dibenarkan dalam Islam? Para jemaah yang dimati Allah, ada hadis yang mengatakan hadisnya sahih. Man mata laisa fi unuqihi bai'a mata maitatuhu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal tidak tergantung di lehernya bai'at maka mati seperti bangkai jahiliyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ya bahwa bai'at tidak boleh diberikan kepada al-ma'dum, orang yang tidak memiliki kekuasaan. Harus diberikan kepada orang yang memiliki kekuasaan teritorial, tempat, daerah teritorial dan persenjataan. Bagi pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tidak boleh, tidak berhak. Bahkan kalau ada dua orang minta untuk dibayar kata Nabi apa? Dibunuh salah satunya. Kalau ada dua orang, kelompok ini minta, kamu harus berbayar, Ini juga minta harus berbayar. Terus mana yang harus saya bunuh duluan? Kemudian berikutnya adalah apa? Ibnu Abil Al-Hanafi mengatakan dalam Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah bahwa ijma kaum muslimin. Kalau sudah masuk Islam sejak kecil bersama orang tuanya, tidak perlu bersyahadat lagi. Ijma, kesepakatan. Ijma itu apa? Ittifaku mujtahidi hadhil ummah ala hukm syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma adalah kesepakatan kaum mujtahid umat ini, ulama umat ini terhadap satu hukum syariat setelah wafatnya Nabi dan ijma sahabat yang kecil sejak kecil masuk Islam nggak pernah bersadat lagi tabiin kata beliau juga dan seterusnya hanya beberapa kelompok saja disuruh bersahadat lagi tidak benar ya dan tidak benar ayat tadi untuk digunakannya makanya dikembalikan pemahaman tersebut kepada pemahaman salafus soleh ya bukan hanya dipahami sendiri harus dipahami dengan salafus soleh Kalau janggut kita dipotong oleh kawan atau orang lain, kita lagi tidur. Nah, ini nggak ada kerjaan orang itu. Apa kita boleh ya membalas memukulnya? Ya, ya ini namanya istihza ya, nggak boleh istihza. Kalau orang itu istihza memperolok-olok bisa bisa kufur. Sebagaimana Allah berfirman, ya, uh, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum apakah kepada Allah kepada ayat-ayatnya kepada rasulnya kalian memperolok-olok ingatlah kalian telah kufur tidak ada alasan bagi kalian kalian telah kufur setelah kalian beriman sementara lihya yaitu jenggot ini Nabi bersabda urhul liha Wakasus syawarib wa majus. Biarkan jenggot itu terurai, ya, rapikan kumis menjadi sila orang-orang majusi. Kita lihat para ulama terdahulu, ya semuanya mereka pakai jenggot sampai-sampai ya yaitu seorang uh, sahabat sahabat ya dan dia budak ketika Baroroh istrinya itu dibebaskan, maka ketika dibebaskan dia milih, boleh milih, boleh lanjut sama suaminya yang masih budak atau melepas. Dia milih lepas. Milih lepas. Lantas Rasulullah SAW meminta agar kembali dan Bararah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini wahyu atau bukan?" Kalau wahyu, dia mau patuh. Kalau bukan, ya saya lebih baik lebih berpisah pada suaminya. Sampai sang suaminya tadi nangis, ya apa namanya ayo kembali pada saya karena suami cinta dan budak dan boleh berpisah ya karena yang perempuan sudah dibebaskan akhirnya apa menangis dalam hadis tersebut dijelaskan apa sampai air matanya menetes ke jenggotnya artinya apa di sini yang bisa kita ambil faidah seorang laki-laki yang menangis karena perempuan juga dia ber berjenggot apalagi yang gagal Bolehkah dipukul tergantung apa tujuannya? Kalau emang tujuannya emang ini ya nggak boleh kan dolim itu. Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Orang yang berbuat dolim padamu, siapa saja orang berbuat dolim, balaslah dengan perbuatan dolim yang semisal. Iya. yang semisal mau dipotong jenggotnya mau oh, dia nggak punya jenggot, nggak mungkin orang berjenggot potong orang berjenggot. Ya. ya tentu saja harus dipersoalkan apa alasannya. Karena memang iseng banget dia apa iseng bahasa sini para jemaah. Ya iseng banget dia. Masa jenggotnya orang dipotong. Tapi ini terjadi apa tidak gitu Kalau belum terjadi, ha? Enggak ada kerjaan. Saya pertanyaan saya, ini terjadi apa tidak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama? Bayar hutang atau berinfak? Dan bagaimana apabila kita berinfak dengan harapan bisa bayar hutang? Dengan bersandar pada dalil keutamaan sedekah Allah menggantikan dengan lebih baik Dan juga dalil barang berhutang Dan kemudian membayarnya Allah akan membantunya Mohon nasihatnya Ya tentu kalau kita bertanya mana lebih baik, sedekah sunnah, bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Dan Nabi bersabda Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Artinya wajah lebih dicintai Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia mendapat dengan yang sunnah. Ya. Kalau bicara lebih utama, tentu lebih utama bayar hutang. Dan ketika bayar hutang, Allah Ta'ala juga akan menolong kita. Ya. Allah Ta'ala akan menolong kita. <clears throat> Apakah ada dalil yang melarang baca Quran di kuburan? Uh, <clears throat> Yang pertama, untuk apa baca Quran di kuburan? Apa dari tempat lain? Eh, kalau tujuannya menyampaikan pahala bacaan, maka kata Imam Syafi'i tidak sampai. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan begitu juga dengan sahabat tidak mencontohkan. Kemudian dalil yang dipakai apa? Mafhum pemahaman sabda Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Kalian jangan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya yaitu surah Al-Baqarah. Nah, maksudnya di sini adalah mafhumnya kubur itu sepi nggak ada apa-apa oleh karena itu bacalah Quran itu di rumahmu ya bacalah Quran di, di rumahmu boleh berdoa di kuburan serta ibadah apa saja yang dilarang di kuburan ya boleh berdoa di kuburan Nabi ketika habis Nabi mengantarkan jenazah sahabat yang meninggal di Al-Baqi' kuburan di Madinah beliau duduk dan sahabat duduk sambil beliau apa korek-korek tanah dengan ranting dan mengatakan menengadah ke atas ke bawah dan mengatakan auzubillahi min azabil qabr. Kemudian setelah dikubur Nabi mengucapkan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu. Doa. Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mohonkan atas bid yaitu bisa bertanya, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir karena dia setelah kan ditanya. Aisyah diajarkan oleh Nabi masuk kubur dan doa. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum rahiqun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hadis sahih Imam Muslim. Assalamualaikum wahai kubur, orang mukmin dan orang muslim. Kami akan menyusul kalian dan kami minta kepada Allah dan kalian dan untuk kalian yaitu keselamatan. Ini doa. Dan tetap berdoanya apa? Menghadap kiblat. Kalau misalkan kita di sini, kuburan di sini, kita balik badan. Ya, kita hadap kiblat. Kuburan di situ. Ya, sebab apa? Sebab ya pertama etika berdoa menghadap kiblat. Yang kedua, kalau doa doa orang menghadap kuburan, ya biasanya dia eh, kita tidak tidak suudon tapi melihat ya kenyataan kalau orang itu berdoa depan kuburan dia seperti bungkuk-bungkukan badan khawatir dia minta-minta juga kepada kuburan. Nabi menakutkan beliau tentang kuburan beliau sendiri. Apa kata beliau? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Sehingga tidak boleh beribadah di kuburan. Maksudnya tidak kita sholat, la tusalli al qubur kata Nabi jangan sholat di atas kuburan. Nabi juga bersabda la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan ya sebagai masjid. Kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Bolehkah tanah warisan sepertiga untuk dua orang dipakai, dua per tiga dijual? Maksudnya apa ini Pak? Sepertiga untuk dua orang, dua per tiga empat orang. Uh, saya nggak paham maksudnya. Sepertiga untuk dua orang dipakai, dua per tiga empat orang Baik, saya coba untuk memahami ya. <clears throat> Dengan alternatif pemahaman. Kalau maksudnya sepertiga untuk dua orang dipakai, boleh yang bertanya angkat tangan? Atau ibu-ibu? Oh iya, Pak. <laughs> Apa maksudnya, Pak? Iya, iya. Oh, begitu. Iya Pak, iya baik. Uh, jadi sepertiga dari warisan tersebut dipakai, misalnya tanah untuk dua orang ahli waris. Sementara dua pertiganya dijual dan dibagian empat orang. Ah begitu. Baik Pak, barakallahu Terima kasih. <clears throat> Pertama harus kita pahami bagaimana cara membagi waris. Allah berfirman, "Walid dzakari mithlu hadzil unsayain." Laki-laki dapat dua bagian dari perempuan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, sepertiga untuk dua orang. Dua orang tuh laki atau perempuan? Dua pertiga untuk empat orang. Empat orang tuh laki atau perempuan? Ya. Oh gitu ya. Maka kalau berarti enam orang ini tiga laki, tiga perempuan. Oh, lima laki-laki, satu perempuan ya berarti Pak kalau enam orang begini ya kan laki-laki dapat satu bagian perempuan dapat dua bagian eh laki-laki dapat dua bagian perempuan dapat satu bagian ya berarti ini apa harta ini kalau ada lima laki-laki berarti sepuluh perempuan satu berarti dibagi sebelas harta itu ya dibagi sebelas bagian harta tersebut. Nah, setelah dibagi sebelas maka apa? Eh, dua bagian untuk laki-laki, dua bagian lagi dan satu bagian untuk perempuan. Ya. Kalau sepertiga untuk dua orang, ya, sepertiga sementara laki-laki juga ada di sini, ini tidak benar. Berarti dua pertiga ini ya ada saudara perempuan dapat dua pertiga dan ada sepertiga di situ pembagian tidak sama. Karena dua orang laki-laki anaknya dapat sepertiga, di empat orang juga ada laki-laki dapat dua per tiga. Nah, ini tidak tidak benar, tidak boleh. Ya, secara hukum tidak boleh. Nah, bagaimana bisa menjadi boleh? Pertama, bagi dulu sesuai dengan warisan. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan satu bagian. Ya, berarti di sini ada enam anak, ya, satu perempuan. Berarti lima laki-laki. Lima laki-laki dapat berapa laki-laki? Dua bagian. Berarti harta itu dibagi sebelas ya sehingga 10 bagi 5 anak kalau 11 juta 2 juta masing-masing anak laki-laki 2 juta ya kalau sejutanya untuk perempuan nah di sini pembagiannya nggak benar ya nah, kan dulu seperti itu baru ya musyawarah ini maaf boleh enggak ini tanah dipakai adikmu yang ini dipakai kakakmu oh nggak apa-apa ya nggak apa-apa mas nggak masalah kenapa karena al aslu fil mal al maksum hukum asal harta terjaga dan Nabi bersabda la yahillu malum ri'in muslimin ya uh, ya illa anti bi nafsi la yahillu malum muslimin illa anti bi nafsi tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya ya kalau nggak rela nggak bisa tapi rela tersebut harus disampaikan dulu hukum Islam tentang waris setelah jelas, berarti bagian kamu seharusnya 2 juta. 5 orang ini masing-masing 2 juta, ya. Dan perempuan satu 1 juta. Karena hartanya sudah dibagi 11, yaitu masing-masing 11 ini 1 juta. Ya. Nah, setelah itu, ternyata apa? Ini yang 3 per 2 per 3-nya dijual, sepertiga dipakai dua orang. Bagaimana musyawarah? Ini hartamu terjual begini, bagaimana kamu rela? ya ridho nggak masalah ya. Kalau sudah ridho nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau langsung dibagi seperti itu tidak boleh. Karena itu dolim. Ya. Apa boleh diniatkan zakat mal ke pemuslim rohia? Boleh. Boleh para jemaah. Ya. Zakat harta khodu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim dibagi, diambil zakat dari orang kaya dari mereka diberi kepada fakir mereka. Ya. Inna masadaqatul fakir wal masakin ila akhir ayat. atau bah ayat 60 ya. Boleh, Pak. Seharusnya cukup Ustadz Nur ya. Karena beliau juga senior saya juga. Apa hukum orang yang masih memiliki hutang berinfak? Bolehkah? <clears throat> Boleh saya jawab dengan jawaban suri Islam Ibnu ketika ditanya orang yang punya hutang tapi dia mau korban. Bolehkah? Maka boleh dengan catatan dia hutangnya tadi akan terlunasi. Ya, hutangnya ter terlunasi. Misalkan dia punya hutang dan dia bisa melunasi dengan perputaran perdagangan dia. Karena sepertinya orang hidup sekarang ini jarang gak punya hutang gitu. Dengan modal dia ngambil uh, di orang, ya, dia punya hutang. Nah, dia dengan perputaran itu bisa, bolehkah dia berinfak? Boleh-boleh saja. Ya, boleh saja. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mentahdir kita? Apa tahdir itu? Ya, tahdir memberikan peringatan. Ya, berikan peringatan. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan ijma, bukan hanya sebentar wajib ijma, mentahdir ya siapa orang-orang yang membahayakan dalam urusan agama. Ya, seperti yang dilakukan oleh para ahli hadis. Sampai mengatakan apa? Nahnu naktab sa'atan. Ayo kita ghibah sebentar. Akhirnya mengatakan fulan dhaif. Fulan layin. Fulan kadzdzab. Fulan dajjal. Ya. Seorang katakan dajjal, bukankah ini ghibah? Ini dajjal. Ghibah. Dajjal itu apa? Pendusta. Dajjal, dajjal banyak dusta. Kadzab banyak dusta. Siapa orang yang mau dikatakan banyak dusta? Tapi ini dia telah berdusta atas nama agama. Sehingga tak Imam Nawawi boleh, boleh, ya boleh seperti itu. Nah, tapi orang yang mentahdir begini harus sikap waro, ya, harus sikap hati-hati, bukan untuk hawa nafsu dan bukan untuk sendiri sendiri. Oleh karena itu, ya kalau kita kita hadir ya kita bersabar, ya kita bersabar. Baiklah, karena sudah diberikan peringatan. Saya juga diberi takdir sama beliau, waktu sudah habis, <laughs> ya. maka saya juga harus tahu diri. Ya sudah jam 12, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah swt menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan semoga Allah swt menjadikan amal kita, amal yang terima.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 warahmatullah jami'an. Jadi saudara kita yang berasal di Rohingya ini ini terserang apa yang terjadi pada mereka ini bukan satu dua tahun yang lalu atau kemudian pada saat ini mereka sudah mengalami penderitaan penyiksaan, pembunuhan, pengusiran itu sudah sekitar 70 tahun yang lalu ya hanya berita yang muncul baru baru saja sekitar 4-5 tahun yang lalu. Eh, apa yang terjadi pada mereka itu luar biasa sekali ya. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, mereka masih punya tanah, masih ada tempat tinggal yang mereka bisa huni walaupun kemudian serangan bombardir dari pihak penjajah Yahudi masih terus berlangsung, tapi mereka masih punya sesuatu yang mereka bisa pertahankan. Tapi saudara kita yang dari Rohingya ini, ini sungguh luar biasa ya. Mereka tidak diusir, mereka tidak dibunuh, mereka tidak disiksa dan seterusnya kecuali karena mereka adalah seorang muslim. Wa mana kamu minhum illa ayyu'minu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah SWT yang maha pengacara lagi maha terpuji. Itu yang pertama, karena mereka adalah muslim. Yang kedua karena apa? Mereka dikatakan sebagai etnik rohingya mereka menuduh bahwa Ibrahim ini pendatang, bukan penduduk asli Burma. Ini semuanya adalah kedustaan. Hakikatnya mereka adalah penduduk asli Burma. Bahkan kalau kemudian kita lihat sejarah, sejarah yang disebut dengan sejarah Sindi ya. Di Burma ada dulu ada sebuah kerajaan Islam. Mamlakah Islamnya Al-Arkan Sejak dulu sudah ada apa? Komunitas muslim di sana. Mereka butuh bahwa orang-orang Rohingya datang dari Bangladesh. Tapi hakikatnya mereka adalah kaum muslim yang sudah berakar, beranak, binak, dan seterusnya ada di sana. Hanya karena hakat dan hasad orang-orang musyrik ini, orang Buddha ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la tajidanna asyaddan nasi adawatan alladziina amanu al-yahud wal asyraku. Sungguh kamu akan mendapatkan Orang yang paling keras, paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, sehingga kalau kemudian mereka merasa hasad dengan perkembangan Islam di sana, yang mereka katakan sendiri bahwa setiap hari, setiap hari ada saja orang Buddha yang masuk Islam. Ini kalau dibiarkan, maka Burma akan menjadi Indonesia kedua, menjadi Malaysia kedua. Dan juga perkembangan populasi kaum muslim setiap tahun bertambah dan jumlah yang luar biasa. Ya, karena orang muda sendiri itu sangat terbatas sekali jumlah anak mereka. Ya, bahkan mereka ada yang tidak mau beranak seperti kaum yang disebut dengan apa biksu dan seterusnya tidak mau beranak, tidak mau menikah dan tidak punya anak. Tapi kaum muslimin di mana saja masya Allah luar biasa pertambahan apa populasi kaum muslim ini yang mereka takutkan. Akhirnya tidak ada yang lain. Tidak ada hilah mereka kecuali apa? Mengadakan pembersihan etnik yang disebut dengan Rohingya ini. Ya, pembunuhan, pengusiran. Ketika saya tanya langsung kepada mereka, siapa yang melakukan pengusiran seperti ini, kemudian pembunuhan dan seterusnya? Apakah orang Buddha atau pemerintah yang diwakili oleh tentara Burma. Mereka mengatakan bahwa ini semua dilakukan oleh tentara Burma. Dan mereka malam-malam tentara Burma datang ke kampung mereka ada 3.000 4.000 orang mengepung kampung mereka kemudian mengeluarkan seluruh penduduk dari rumah-rumah mereka kemudian setelah itu diusir. Di pantai sudah disiapkan kapal-kapal. Sudah disiapkan kapal kemudian langsung dimasukkan ke dalam kapal kemudian diusir. Jadi di sana tidak ada kok kita dapatkan seorang laki-laki dengan istrinya atau seorang wanita dengan suaminya, dengan anaknya tidak ada. Jarang sekali yang kita lihat berpasang-pasangan. Tidak tahu yang wanita suaminya di mana, yang laki-laki istrinya di mana jelas. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati tenggelam di lautan? Karena jumlah mereka ada sekitar satu setengah sampai dua juta orang, lima ratus ribunya sudah terbunuh, baik di bumi Burma atau kemudian di Malaysia atau di Thailand banyak sekali terburu beberapa waktu yang lalu didapati apa kuburan massal di di Thailand dan di Malaysia kuburan massal apa orang-orang Burma ya jumlahnya banyak sekali dan alhamdulillah ini suatu suatu karunia bagi kaum muslimin di Aceh secara khusus dan kaum muslim Indonesia secara umum ketika mereka ini diusir dari negaranya, kemudian datang ke Thailand, diusir dari Thailand, ditarik kembali ke lautan, kemudian ketika sampai di Malaysia, itu diusir lagi dari Malaysia. Akhirnya mereka antara hidup dan mati berada di tengah-tengah lautan. ya pada saat itu saya katakan antara hidup dan mati. Kenapa? Begitu nelayan Aceh tujuannya mencari ikan kemudian mendapati orang-orang yang setengah mati ini sekarat ini kemudian mereka berhasil selamatkan kapalnya tenggelam. Pada saat itu juga saya bertanya kepada teman mana kapal mereka? Saya ingin tahu bentuk kapalnya, besarnya, dasarnya. Mereka mengatakan kapalnya sudah tenggelam di lautan. Dan banyak, bahkan yang bilang ada sekitar 100 orang tenggelam. Bahkan kita dapatkan anak-anak yang jadi yatim. Bapak dan ibunya apa tenggelam di lautan. Jadi saudara-saudara ini tidak punya apa-apa kecuali Allah SWT dan saudara-saudara kaum muslimin yang menolong mereka, yang bantu mereka. Ya. Dan mereka tidak jelas masa depan mereka, ke depannya mau hidup di mana nggak jelas. Dan kalau kita bandingkan dengan para pengungsi yang datang dari Iran, dari Afghanistan, dari Iran jauh sekali perlakuannya. Kalau mereka ini sebagaimana saya lihat di Jogja ada pengungsi yang datang dan katanya dari Irak ya. Fasilitas rumah dan seterusnya kemana-mana tidak ditanya, dapat setiap bulan dapat uang saku, makan dan kemudian minum, kemudian setelah itu mendapatkan tempat tinggal yang fasilitasnya lengkap. Bahkan di antara mereka kemudian menikah dengan wanita Indonesia dan seterusnya. Kalau ini harus sih satu komplek diisolasi tidak boleh masuk ke sini orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian dijaga ketat terus seterusnya. Ini saya tidak tahu kenapa perlakuannya berbeda dengan orang yang dikatakan bahwa mereka adalah pengungsi dari Iran, dari Irak, dan dari Afghanistan. Toh mereka yang datang itu bukan karena apa-apa. Mereka tujuannya cari pekerjaan, masuk Australia, tapi terdapat dan datang ke Indonesia pun pakai pesawat. Dan jumlahnya tidak sedikit 6.000 orang. Tapi pengungsi rohani yang tidak punya apa-apa, tanah, rumah, semuanya hilang. Dan berapa banyak lagi yang terbunuh, yang mati di tengah lautan. Maka menjadi kewajiban kita sama muslim. Mereka adalah saudara kita, bagian dari keluarga kita. Al-muslim aku muslim, la yadrimuhu, wa la yakhduluhu, wa yuslimuhu. Seorang muslim pada seorang muslim bagi yang lainnya. Tidak boleh mendoliminya, tidak, tidak boleh membiarkan dia dengan tidak menolongnya dan tidak kemudian menyerahkan kepada musuhnya. Ini hak saudara kita terhadap mereka, wajiban kita sebagai seorang muslim saudaranya. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah ini salah satu bentuk kebudayaan al sunnah wal jamaah dan salafiyin bahwa kaum muslimin di mana saja adalah satu matal mukmin mukmin itu ta'atufihim wa tarahumihim wa tawaddihim kama sal jasadul wahid ditastakan minhu udwun tada'alu sahar jasad bil humum sahar. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih di antara mereka, bahwa di antara mereka sebagaimana satu jasad. Apabila salah satu di antara anggota jasad sakit, maka seluruh tubuh akan merasa tidak bisa tidur dan merasa sakit demam dan seterusnya. Semua adalah mengetahui tentang masalah ini. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim man nafsal mu'min qurbatan min qurbi dunya nafatul anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah barang siapa melepaskan satu kesulitan saja dari seorang mukmin dari kesulitan di dunia maka Allah SWT lepaskan dia dari kesulitan nanti pada tujuan kiamat program kita ini panjang karena pemerintah memberikan waktu satu tahun sekarang Masya Allah bantuan dari masyarakat terutama dari masyarakat Aceh di sekitarnya dan juga dari yang luar biasa dalam waktu satu bulan luar biasa datang bantuan tapi biasanya nafasnya itu akan pendek bulan kedua mulai sepi bulan ketiga sudah tidak ada lagi yang menanyakan tentang mereka bulan keempat sudah lupa dengan kaum muslim rohnya kita tidak bisa seperti itu nafas kita harus panjang Nah, seperti apa yang kita lakukan pada waktu yang lalu di Banjarnegara. Sampai sekarang Dai-dai kita masih ada di sana. Sampai sekarang berdakwah Allah dan tujuan kita di sana juga di apa di kampung Musen yang ada di Langsa dan di Lok Sukun dan juga ada di Bayan. Tujuannya tidak hanya kita makan mereka, memberi minum mereka, memberikan tempat tinggal mereka Tidak Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan teman-teman yang ada di Saudi. Ada yang disebut dengan markas Nurhanji Al-Alami, nah, pusat apa markas yang mengurusi orang-orang rohanji, orang-orang Kurma ini di Saudi sana. Ya. Kita minta kepada mereka untuk mengirimkan para dai. Sekarang mereka kelaparan, kemudian kekurangan kebutuhan sudah kita cukupi, tapi kebutuhan batin mereka ini yang harus kita isi. Ya, jangan sampai kemudian menimbulkan masalah berikutnya. Sudah kenyang, alhamdulillah perutnya, fisiknya sudah sehat, tapi masalah psikisnya ini, ruhnya ini, kalau tidak kita obati, apa yang akan jadi? Sekarang kita khawatirkan seperti masalah antara hubungan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki nggak -laki, tahu istrinya kemana, yang wanita tidak tahu suaminya kemana. Ini sudah empat bulan lebih, masuk bulan kelima. Bagaimanapun mereka adalah manusia, punya syahwat, punya apa sifat biologisnya dan seterusnya. Ini kalau tidak kita tangani, kedepannya akan jadi masalah. Panjang kita berpikirnya. Nah, sekarang kita berpikir ada program jangka pendek, program menengah, dan program jangka panjang. Program jangka pendek sudah selesai, masalah minuman, minuman alhamdulillah aman. Ya. Yang kedua adalah masalah apa? Masalah kita insya Allah akan bangun shelter ya, hunian sementara. Kita terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah, pemerintah Langsa dan juga insya Allah pemerintah apa Aceh Timur nah, untuk membangun hunian sementara. Kalau sekarang mereka tinggal di tenda, orang berapa lama mampu tinggal di tenda dalam keadaan terbuka seperti itu? Tinggal di gudang. Nah, tentu kalau kemudian dibiarkan dalam waktu yang cukup akan menimbulkan banyak masalah, baik secara psikis ataupun secara fisik. Sehingga kita berpikir untuk membangun hunian sementara. Ya, kita membangun satu hunian sementara itu menampung sekitar 270 orang ya. Ada 9 bara, kemudian ada masjid, ada sekolah, ada pos kesehatan, kemudian ada MTK, dapur dan seterusnya. Alhamdulillah untuk yang gelangsa sudah kita cukupkan sekitar kita habis sekitar dua setengah miliar. Ya, untuk satu tempatnya. Insya Allah dana yang sudah ada tinggal kita siap bangun, nggak ada masalah. Kemudian kita yang kedua adalah nanti yang tadi biru Ya. Insya Allah ini juga masih kita pikirkan dananya dari mana. Ya, oleh sebab itu kita harapkan ikhwas kalian yang Allah SWT berikan rezeki. Nah, kelebihan rezeki dan seterusnya untuk saling bertawun. Nah, kalau coba perhatikan ikhwah ya. Karena sebab seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Seekor kucing. Dakhalat mar'atun nar fi qit. Seorang wanita masuk dalam neraka gara-gara seekor apa? Seekor kucing. Habasatha. Kucing itu apa? Dia kurung. La hiya at'amha, tidak dia makan, nah, tidak juga dia lepaskan untuk cari makanan sampai dia meninggal, sampai dia mati. Maka Allah SWT masukkan dia ke dalam neraka. Ini seekor kucing. Kalau kemudian ada saudara kita sama-sama muslim meninggal gara-gara kelaparan, gara-gara tidak apa memiliki sesuatu yang bisa mencukupi untuk menyambung hidupnya, bagaimana dengan kita di hadapan Allah SWT? Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk membantu saudara kita. Apapun yang kita miliki. Kalau kamu nggak memiliki harta dan ya doa lah. Ya. Kita semua sudah paham, sudah tahu, sudah usah dijelaskan bagaimana. macam. Nah, watakumna walau bisa tamr. Pilihlah diri kalian dari alam neraka walaupun dengan separuh biji tamar, separuh biji tamar saja bisa menyelamatkan diri kita dari apa neraka. Apalagi kalau kemudian lebih daripada itu. Ya, alhamdulillah teman-teman Akhirnya jadi relawan. Ya. Dan itu juga masih membuka pintu relawan bagi teman-teman kalau ingin memakaf, memakafkan waktunya. Enggak punya wah pusat saja enggak punya enggak punya apa namanya enggak punya harta Ustaz kalau saya ada waktu bagaimana menjadi relawan. Fatur ahlan sahlan. Pekerjaan kita banyak sekali. Ya, sementara kita sekarang menata markas dan seterusnya, kita sampai ketika kita pindah pindah markas barang itu satu gudang penuh datang dari nggak tahu dari mana saja dikirimkan baju-baju dan seterusnya kita ini kita salah tata rapikan sarung mana jilbab mana dan seterusnya sampai orang kampung pun menolong kita membantu kita untuk itu semuanya nah orang kampung ya seharusnya kita lebih aula lagi karena kita tahu tentang kotaan orang saudara kita dan seterusnya apa halanya maka saya harapkan teman-teman menjadi garda terdepan dalam masalah ini ya kita harapkan itu semuanya tahu dari Allah semuanya. Semoga dengan sedikit apa yang kita berikan ini bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka Allah alam bismillah. Kita harapkan semuanya saya kembalikan kepada Subhan. Eh, Itulah sekilas kisah tentang kaum muslimin yang ada di Mutia. Ya, uh, sambil kita dalam dana, seperti biasa saja kita, kita lempar saja dadanya keluar apa lempar silakan silakan ya lempar saja ke depan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka mathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subatin mithla habbat orang-orang yang menginfakkan kerja hartanya dalam Allah maka dia seperti seorang yang sedang menanamkan satu pohon satu biji dan di setiap biji akan tumbuh seratus seratus kali lipat dua itu lima yasha dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sekehendaknya. Hadirin iya kok, mungkin ada di antara kamu yang ber, ingin bertanya bagaimana kondisi apalah misalnya mungkin Ustaz dari saya pertanyaannya bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka sekalian pakai untuk lempar silakan Uh, juga kami ibu-ibu di bawah yang punya kelapangan silakan dikumpulkan di bawah. Ya. bagaimana cara komunikasi dengan uh, pengusaha itu? Kalau komunikasi sederhana ya mungkin. Di antara mereka itu ada yang duduk di pondok pesantren ya dan kebanyakan ustadz-ustadznya itu berasal dari India ya berasal dari India dan mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan bahasa India atau bahasa Urdu ya. Pakistan dengan India itu sama bahasanya ya, bahasa India atau kemudian kalau di Pakistan disebut dengan bahasa Urdu. Kebetulan saya dengan Ustadz Ali Nur pernah belajar di Pakistan sehingga sedikit banyak tahu tentang bahasa Urdu ya. Itu kalau komunikasi sederhana ya masalah makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari mungkin bisa. Tapi kalau kita bicara masalah taklim dan seterusnya, ini dibutuhkan orang-orang yang memang dari bangsa mereka dari orang yang bisa berbahasa dengan bahasa mereka dan insya Allah kita akan menjalin hubungan eh, dengan teman-teman yang ada di Saudi mereka akan datang satu bulan duduk di kampung pengungsian kemudian insya Allah kita akan bikin daurah ya selama dua pekan atau satu pekan begitu secara bergantian nanti mereka akan datang satu bulan di Indonesia kemudian balik lagi datang lagi yang lainnya begitu ini yang kita harapkan karena kita melihat bahwasanya masalah dakwah ini lebih penting dari sekedar makan dan minum. Terus terang, kita lihat. Nah, kalau mereka kenyang, makan minum tercukupi tapi kemudian hatinya kosong. Akan berbuat banyak masalah. Tapi kalau akidahnya kuat, tauhannya lurus, walaupun mereka kekurangan, itu tidak ada masalah. Mereka akan sabar dan bertahan. Tapi kalau mereka kenyang dan seterusnya, malah syahwatnya lebih tinggi, akan menimbulkan masalah. Ini kita tidak harapkan. Dan insya Allah kedepannya masalah dakwah ini akan lebih kita titik beratkan dengan mendatangkan para masyai dan kebetulan alhamdulillah di Saudi banyak masyai yang berasal dari mana? Dari Burma, dari Arkan ya. Tidak hanya ribuan. Dan alhamdulillah kita sudah menjalin komunikasi dengan mereka dan mereka siap. Kapan datang, kapan diperlukan mereka akan datang ke sini. Hanya kita perlu kalau dalam istilah masalah administrasinya ya, dengan Departemen Luar Negeri kemudian dengan apa dengan imigrasi kita perlu pendekatan dengan apa dengan para tokoh nanti di Jakarta bagaimana memudahkan urusan administrasi ini. Nah, kemarin ada satu teman datang ke sini sekarang ada di Langsa, teman dari Saudi. Itu prosedurnya panjang sekali, hanya dikasih 14 hari saja. Ya, 14 hari itu pun dipotong dengan perjalanan dan seterusnya mungkin tinggal 10 hari saja. Yang kita harapkan nanti satu bulan penuh mereka datang ke Indonesia, kemudian kita bisa apa namanya minta mereka untuk memberikan apa kajian dan seterusnya selama apa di tinggal mereka di Langsa atau di Blok Sumawi Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Dan terus terang ikhwah, jadi program kita tidak hanya untuk masyarakat Langsa dan masyarakat Rohanji ini. Antum tahu di sekitar kampung pengungsian di Langsa, di Kuala Langsa itu masyarakatnya miskin. Mereka setiap hari melihat orang datang bawa bantuan nelayan-nelayan di Kuala Langsa inilah yang menolong mereka menolong orang-orang rohanji ini jadi setiap hari mereka orang miskin kita lihat bagaimana rumah mereka air bersih tidak ada dan seterusnya mereka setiap hari harus beli air nah ini juga akan kita bantu supaya tidak muncul apa kesembuhan sosial ini tanggal 14 kita akan bagian sembako untuk mereka nah ini bantuan bukan diambilkan dari bantuan rohanji rohanji bantuan khusus untuk mereka tapi untuk masyarakat Kuala Langsa, Fukara ul Masakin itu kita datangkan dari bantuan yang lainnya. Ya, karena kita melihat bahwa mereka juga punya peran. Ya, peran yang penting menolong mereka, kemudian bukakan pintu rumah mereka, bukakan kampung mereka untuk ditinggali kaum pengungsi ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kita bantu mereka nanti insyaallah taala. Ya. Jazakumullah khairan wa ala dan saya cuma subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan para Ustaz eh, Abu Sa'ad yang telah menjelaskan kepada kita berbagai macam eh, yang terkait dengan masalah Muslim Rohingya. Eh, kemudian bagi ikhwan yang ingin langsung memberikan bantuannya, antum bisa menghubungi dengan dakwah atau ikhwan yang ingin memberikan andilnya apakah mungkin dia uh, punya waktu untuk menjadi relawan dan seterusnya uh, silakan hubungi apa namanya rajin dakwah atau bisa juga untuk menghubungi ustadz atau saat ya nanti uh, minta dari saya nomornya atau bisa langsung ke sana atau mungkin langsung juga di, di dibagikan di sana bisa koordinasi langsung dengan ustadz atau saat demikian yang insyaallah iya uh, berakhirlah acara kita pada hari ini semoga apa yang telah